Kembali kita di sore hari ini hari Senin 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 23 Oktober 2023 Masehi. Kembali kita melanjutkan kajian kita pembahasan kitab <clears throat> Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi yang dikenal dengan kitab Al-Jami'us Sahih atau Sahihul Bukhari yang merupakan karya dari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah yang beliau lahir pada tahun 1400 tahun 194 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 206 Hijriah. Ikhwani fiddin rahimani warahmakumullah, kita masih pada kitab Badil Wahyi pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah <clears throat> melalui jalur Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an tentang wahyu yang kedua. Yang pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan antara hadis ini dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan bahwa yang benar adalah bahwa hadis Aisyah mengisahkan uh, surat turunnya surat Iqra bismirabbikallazi khalaq itu adalah wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama. Adapun turunnya ayat Ya ayyuhal muddathir um fa'andhir ila qawlihi warujza fa warujza fahjur itu merupakan wahyu yang kedua. Karena dan penyebutan pada sebagian riwayat yang menyatakan bahwa ini adalah awwalu awalu awwalu syai'in. nam nazala minal Qur'an awwalu syai'in nazala minal Qur'an maka jawabannya adalah dipadukan dengan hadis ini dalam riwayat lain yang disebutkan pada riwayat yang kita baca hadis keempat dalam Sahih Bukhari ini yaitu wahyu huwa yuhadditsu an fatratil wahyi yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah wa wajhul jama' anna awwala syai'in nazala ba'da fatratil wahyi hadhihi surah bahwa uh, yang pertama kali turun setelah terputusnya wahyu itu adalah surat ini. Ya. Sehingga surat ini merupakan yang pertama setelah putusnya wahyu, bukan yang pertama secara mutlak. Adapun wahyu pertama secara mutlak adalah uh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca pula tentang makna ayat-ayat yang merupakan wahyu kedua ini Ya ayuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun wa fasbir. Kita telah baca uh, makna ayat ini secara singkat dari penjelasan Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Untuk memperjelas dan mempertegas makna-makna tersebut, kita baca dari kitab tafsir tentang ayat ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Faqauluhu qum fa'anzir ay shamir ansaqil azm wa anzirin nas ya qum fa anzir ya ayyuhal muddatsir wahai orang berselimut qum fa anzir bangkit bangkitlah kamu dan berilah peringatan ai syammir an sa'iqil azm an saqil azm bangkitlah kamu dengan penuh tekad ya wa anzirin nas dan berilah peringatan peringatan terhadap umat manusia Kemudian kata beliau wa bihadza hasal al-irsal kama hasala bil awal an-nubuwah. Dengan ini terjadilah al-irsal yakni beliau diangkat sebagai seorang rasul sebagaimana dengan wahyu pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq beliau diangkat sebagai terja, terhasil, tersapai pada beliau an-nubuwah yakni beliau diangkat sebagai seorang nabi ini sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam pada salah satu Usul nubbi'a bi Iqra wa ursila bil mudathir. Ya. Beliau diangkat sebagai nabi dengan Iqra dan diangkat sebagai rasul dengan al muddatsir. Wa rabbaka fakabbir ay azim. Ya. Wa rabbaka fakabbir ay azim. Agungkanlah. Ya, agungkanlah. dikatakan oleh disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas tatkala beliau ditanya tentang ayat ini aila tulbisuha ala maksiatin wala ala ghadratin nah jangan kau makainya dalam dengan maksiat ya disebutkan dalam riwayat lain pun dari sahabat Ibnu Abbas wasiyabaka fatahhir qala fi kalamil arab naqi asyab fatahhir minaz zunub yakni bersihkanlah dari dosa-dosa ya juga terdapat riwayat ai minal ithm nah minal ithm wasiyabaka fatahhir ai nafsaka ya. dari mujahid Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Mujahid Mujahid pula, "Wa thiyabaka fatahhir qala nafsaka." Laisa thiyabahu. Ya. Yani bersihkanlah bajumu yakni nafsaka jiwamu. Ya. Wa thiyabaka fatahhir amalaka fa aslih. Ya. Yani wa thiyabaka fatahhir yani dan amalanmu benahilah benahilah amalanmu nah, benahilah amalanmu nah ini makna ayat Dilihatkan pula dari kata ada wasiyabaka fatahir ay tahhirha minal ma'asi wa kanatil arab tusammir rajula idza nakatha wa lam yafi bi ahdillah innahu lamudnas la mudnasi thiyab. Wa idza wafa wa aslah innahu mutahhiru thiyab. Demikian yakni wa thiyabaka fatahhir ay bersihkanlah dari maksiat. Dan ini terdapat dalam ungkapan orang Arab bahwa mereka menyebut seseorang yang berdosa dan tidak menepati perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang kotor bajunya. Namun kalau dia menepati janji Allah dan memperbaiki amalan-amalannya, maka dia disebut sebagai orang yang bersih bajunya. Nah. Disebutkan pula riwayat dari Muhammad bin Sirin, "Wa baka fatahir ay igsilha bil ma'." Wa qala Ibnu Zaid, "Kana al-musyrikun la yatatahharun, fa amara Allah ay yutahhir wa ay yutahhir thiyabahu." Kaum musyrikin dulu tidak tidak bersuci, maka Allah perintahkan untuk bersuci dan membersihkan bajunya. Ya. Maka kata Ibnu Katsir kemudian hadzal qaul ikhtarahu Ibnu Jarir. Qaul ini yang terakhir yaitu kaum musyrikin tidak bersuci maka Allah perintahkan untuk bersuci dan membersihkan bajunya ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Kemudian kata Ibnu Katsir Waqad tashmul al-ayatu jami'a dhalik. Ya, ayat ini mencakup semua makna itu, makna tersebut. Semua makna yang dikutip oleh uh, Ibnu Katsir dalam periwayatan tafsir dari para a'immah di atas. Ya, mencakup semua makna di atas. taharatil qalbi disertai dengan kebersihan, kesucian hati. Fa Arab tutlaku asyab alaihi karena Arab juga memakai makna siap untuk makna kol, untuk makna kolbu untuk makna kolbu karena itu diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair wasiyabaka fatahir wa qalbaka wa niyataka fatahir ya, hati dan niatmu maka bersihkanlah ya. dikutip pula وقال محمد بن كعب al والحسن البصري Hasan وخلوقك فحسن وخلوقك فحسن ya. dan akhlakmu maka perbaguslah baguskanlah akhlakmu ini tentang makna-makna wasia baka fatahir ya kemudian tentang ayat warujza fahjur arrujza Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, al-asnam berhala fahjur, maka tinggalkanlah berhala-berhala itu. Ya, ini juga yang mirip dengan ini deh. Diriwayatkan dari dari Mujahid, Ikrimah wa Qatada dan juga Az-Zuhri. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai dan Ad-Dhahhak fahjur ay utruk al-ma'siyah. Utruk al-ma'siyah. Kemudian tentang ayat wala tamnun tastakfir. Qala Ibnu Abbas, la tu'til atiyah taltamis akthar minha. Janganlah kamu memberi sesuatu ya, yang yang engkau kemudian berharap mencari yang lebih banyak. Nah, mencari yang lebih banyak ini tafsir dari Ibnu Abbas. Ini diriwayatkan pula pendapat ini dari Ikrimah, Mujahid, Atha, wa Tawus, Ibrahim An-Nakhai wa Qatada wa Suddi. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri wala tamnun amalika ala rabbika tastakfirhu. Yang kau yang merasa berjasa dengan amalanmu terhadap Rabbmu sehingga engkau berharap balasan yang banyak. Nah, ini dipilih oleh Ar-Rabi bin Anas dan dipilih pula oleh Ibnu Jarir. Ibnu Zaid mengatakan wala tamnun bin nubuwah 'alan nas. Jangan engkau berharap merasa mendap, uh, mengharapkan balasan dengan kenabianmu ini dari umat manusia. 6. Tastakfiruhum biha. Engkau men ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak. Ta'khud alaihi iwadhan minad dunya. Sehingga engkau mengharap apa? Ganti. Ya, ganti dari dunia. Walirabbika fasbir ay ijal sabraka ala adahum liwajhi rabbika azza wajal. Dan untuk Robmu bersabarlah, yakni jadikanlah kesabaranmu dalam menghadapi gangguan mereka, gaung, gangguan kaummu, demi mengharap wajah Robmu, Jal Azza wa Ya. Ini diucapkan atau ditafsirin eh, dapat keterangan dari Mujahid. Nah. Ayo lekha rahimani warahmukumullah. Itu tentang makna ayat di atas. Sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Kathir. Kemudian faedah tentang wahyu yang pertama dan wahyu yang kedua. Ini sebagaimana faedah ini dikutip oleh Al-Allamah Al-Imam Abdullah bin Al-Imam bin Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ya, yakni putra Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Mukhtasar Siratul Rasul beliau mengatakan qala Syekhuna Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ini beliau mengutip faedah ini dari uh, ayah yang sekaligus gurunya yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab kata beliau awal ma nazala minal Qur'an ya, wahyu pertama yang turun dari Al-Qur'an ini fihi masail di sana ada sekian faedah. Al-ula al-amr bil qiraah. Faedah pertama perintah untuk membaca. ats al-jama' baina tawakkul was sabab. Khilafan li hulah al-mutafaqqihah wa ghulati al-mutasawwifah. Faedah kedua, di situ dipadukan antara tawakal dan sebab. Ya. Tawakal dan mengambil sebab. Ya. Tawakal di mana? Di bismi rabbik. Karena bismi rabbik itu berarti ba lil isti'anah, yakni dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab mana? Iqra, membaca, baca. Ini sebab ada upaya, ada usaha, ada perbuatan hamba yang itu sebagai sebab. Nah, sehingga dipadukan di sini antara tawakal dengan sebab. Ya, tidak berendangan dua hal tersebut. Bahkan merupakan apa? Kebagian daripada kesempurnaan tawakal adalah mengambil sebab. Ini sebagai bantahan terhadap kelompok ekstrim dari uh, kalangan mutafakihah yang ekstrim, sok merasa faqih, ya, yang dia hanya apa? Tawakal saja, nggak mau menempuh sebab. Nah, pasrah saja, nggak mau menempuh sebab. Wagulatil mutasawifah. Demikian pula kelompok mutasawifah yang ekstrim. Asalisa asir alladhi fil idafa fi qawlihi bismi rabbik. Al-muqtadi tawakul pada ketiga rahasia kenapa? Dalam yang terdapat pada al idafah Ya bismi rabbik. Nah, yaitu kata pada ba yang diidhafahkan kepada ismi rabbik. Ya, yang itu berkonsekuensi tawakal karena ba lil isti'anah. Ar-rabi'ah wasfuhu subhana bil khalqi alladhi huwa azhar ayatihi. Ya. Allah disifati dengan al-khalq, mencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, berarti Allah salah satu sifatnya adalah mencipta. Yang mana sifat mencipta ini azhar ayatihi, di antara ayat ayat-ayatnya yang paling tampak, paling nyata, paling jelas. Al-khamisah, zikru khalqihi lil insani khassah. Ya, penyebutan Uh, penciptaan manusia, yakni Allah mencipta Allah itu pencipta, pencipta segala sesuatu, seluruh alam yang Allah lah penciptanya. Namun di sini disebutkan penciptaan manusia secara khusus. Khalaqal insana, khalaqal insana. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini umum. Allah mencipta segala sesuatu. Namun berikutnya khusus. Khalaqal insan. Ya. Allah menciptakan manusia sebagai bentuk pemuliaan terhadap manusia As-sadisa, faedah keenam, kaunuhu min alaq. Bahwa manusia itu diciptakan dari alaq. Nah, khalaqal insana min alaq, dari segumpal darah. As-sabi'ah, yang ketujuh, takrir al-amr bil kuwah Nah, mengulang-ulangi perintah dengan kuat. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Ya, terhadap Nabi. Sebagaimana sudah kita sebutkan dan kita sebutkan pula faedahnya. Demikian pula di ayat ini diulangi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Diulangi lagi Iqra wa rabbukal akram. Ya. Terdapat takrir al-amr bil quwwah yang menunjukkan adanya apa? Untuk melakukannya dengan penuh kekuatan. Athamina al-wasfu bi annahu al-akram. Nah, penyifatan terhadap Allah bahwa dia Al-Akram. Iqra wa rabbukal akram. At-tasi'ah dzikru at-ta'lim bil qalam alladhi huwa fil martabatir rabi'ah. Penyebutan pengajaran umat manusia dengan melalui kalam, Ya, melalui kalam, Yang mana ini berada pada tingkatan yang keempat alladzi 'allama bil qalam. Sehingga kalam itu sangat penting sebagai sarana untuk mengajarkan ilmu. Al-ashirah, ta'limul insan khasatan ma lam ya'lam. Pengajaran terhadap umat manusia atau terhadap manusia secara khusus apa yang belum mereka ketahui, yang belum memiliki ya, apa yang dia belum memiliki ilmunya. Bahkan di ayat yang terakhir, ayat, ayat kelima, al insana ma lam ya'lam. Al-hadiyata ashrah. Anna dzikir bil qalbi wal lisan afdal min dzikir bil qalbi wahdah. Ya. Faedah ke-11 bahwa berzikir dengan kalbu dan lisan itu lebih utama dibandingkan berzikir semata-mata dengan kalbu saja. Kalbu disertai lisan itu lebih utama dibandingkan apa? uh, eh, kalbu dengan kalbu saja. Kenapa? Ada pada kata perintah ikra. Ya. Karena ikra di sini membaca itu harus dengan menggerakkan lisan, tidak dinamakan kiraah tanpa ada gerakan lisan. Tentu ketika seorang menggerakkan lisannya diiringi dengan kalbu. Ya, bermula dari kalbu yang kemudian dia kalbunya membaca kemudian dia gerakkan lisannya. Maka itu itulah kiroah. Sehingga apa? Terpadu antara kalbu dan lisan. Nah ini lebih afdol dibandingkan kalbu saja. Kenapa? Dari mana kita tahu itu lebih afdol? Allah perintahkan. Kalau seandainya bil kalb saja itu cukup, maka tidak Allah perintahkan dengan cara ikra. Nah, ketika Allah perintahkan dengan ikra menunjukkan apa? Bil kalbi wal lisan. Athaniyata asyra al-hath ala tawadu. Likaulihi min alaq. Yang ke-12. Uh, eh, dorongan untuk bertawaduk. Ya, rendah hati. Nah, jangan sombong. Kenapa? Ingat, Allah menciptakan kamu dari apa? Allah katakan di sini min alaq. Ya. Asal penciptaanmu itu seperti ini, maka jangan sombong kamu. Sebaliknya, hendaknya engkau bertawadhu. Atsalihata asyrah fihi makna i'rif nafsaka ta'rif rabbak. Ya. Faedah yang ke-13 di sini terdapat makna kenalilah dirimu niscaya engkau akan mengenal Rabbmu. Yani di sini Allah kenalkan, Allah ingatkan diri kita siapa hakikat diri kita manusia yang Allah yang Allah ciptakan. Manusia itu Allah menciptakan, bukan dia ada sendiri. Dari apa Allah menciptakannya? Dari bahan berupa alak. Ya. Maka kalau engkau tahu dirimu makhluk, maka engkau akan kenal siapa Al-Khalik. Dialah Rabbmu. Engkau merbub. Allahu Ta'ala huwa Rabbuk. Nah. Ar-Rabi'ata Ashrah. Makna annal ilma wal iman makanuhuma manibtaghahuma wajadahuma ila yaumil qiyamah keempat belas terdapat makna bahwa ilmu dan iman kedudukan keduanya itu adalah barang siapa yang mengharap mencarinya niscaya dia akan mendapatkannya ila yaumil qiyamah hingga hari kiamat. Ya. Karena dengan uh, eh, al ilmu wal iman samarah di antara min samarat iqraah, iqra. Nah. Al khamisata asyra raja fadlihi li ajli ma taqaddam min fadli. Ya. ke belas berharap keutamaan dan anugerah darinya. Karena apa yang telah lalu apa yang telah lalu penyebutannya berupa keutamaan darinya. Karena Allah taala adalah Iqra wa rabbukal akram. Ya. Berharap ada harapan karena dia al-akram. Ya. Kenapa harapan ini muncul? Karena kita telah mengerjakan perintah sebelumnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Memerintah kita mengerjakan perintah membaca dengan nama Allah. Maka kita berharap. Kenapa? Wa rabbukal akram. <clears throat> As-sadisata asra li sifatihi li kaunihi al-akram. Ke-16 sifat-sifatnya karena Allah itu akram. Ya. Harap karena sifat-sifat Allah Ta'ala diantaranya adalah Allah Al-Akram. Asabiata asyara al-jama' bain al-khalqi wa ta'zim. Ya. Yang ke-17 menggabungkan antara apa? Penciptaan dan pengagungan. Ya. Asaminata <clears throat> asyara ad-dalalah ala tauhid. Awid dilala ala tauhid penunjukan terhadap tauhid yaitu apa? Karena Allah dialah yang menciptakan Anda, menciptakan manusia fahuwal mustahiq lil ibadah. At-tasi'ata asyra ad ala nubuwah. Penunjukan terhadap nubuah. Ya, karena memang dengan turunnya ayat ini Nabi diangkat sebagai beliau diangkat sebagai nabi sebagaimana panjang lebar pada hadis Aisyah radhiyallahu anha ya sejak beliau menerima wahyu hingga kisah bagaimana beliau berjumpa dengan Waraka bin Naufal. Al-Ishrun ar alal al Jahmiyah. Antara terhadap Jahmiyah, Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Jahmiyah yang tidak mau mengambil sebab. Ya, karena dia ekstrem terhadap takdir. Sehingga hanya tawakal saja tidak mau mengambil sebab. Al-Hadiyata wal Ishrun annal istihala tadhar. Ya. Yang ke-21 al-istihala itu tampak. Athaniya wal isrun arad alal qadariyah. Bantahan terhadap kelompok qadariyah. Ya. Yang tidak mau mengambil uh, yang bersandar kepada sebab. Nah, bersandar kepada sebab. Mengingkari takdir. Di sini terbantah mereka. Karena apa? Kita memohon meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kita bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok Qadariyah mengingkari takdir, tidak mau bertawakal kepada Allah dan meyakini bahwa hamba itu menciptakan amal perbuatannya sendiri sehingga nggak perlu minta tolong kepada Allah. Lah, ini terbantah dengan adanya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atsaniyata wal ish atsalisata wal ishrun atau atsalisatu wal ishrun. Arad alal jabriyah. Bantahan terhadap jabriyah Jabria kelompok ekstrim yang merupakan lawan dari kelompok ekstrim Qadariyah. Kalau Qadariyah ekstrim mengingkari takdir, maka Jabria ekstrim menetapkan menetapkan takdir tanpa mau mengambil uh, sebab. Ya. Maka ini terbantah karena ayat ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah memadukan antara tawakal dan sebab sebagaimana pada faedah kedua di atas. Ar-rabi'atu wal ishrun. Ya, faedah ke-24. Annal ibrata bi kamalin nihayah, la binaqsil bidayah. Bahwa yang menjadi ibrah itu yang menjadi patokan adalah kesempurnaan di ujung akhir, bukan kondisi yang penuh kekurangan di awal. Ini sebagaimana kondisi manusia, di awal dia kurang, Allah ciptakan dari sesuatu yang hina yaitu min alaq ya. Namun kemudian Allah sempurnakan, Allah sempurnakan ya secara fisik, secara zahir, kemudian secara kolbu dan batin. Nah, dengan iman setelah Allah sempurnakan apa namanya ciptaan fisiknya kemudian Allah sempurnakan dengan iman ya maka jika seperti ini maka dia sempurna Semakin dia menyempurnakan kalbunya dengan iman dan amal saleh, dengan ilmu dan amal saleh, maka semakin sempurna. Al-khamisatu wal isrun, faedah ke-25, zikru syarafil ilm. Penyebutan ke sem, uh, ke keluhuran ilmu, kemuliaan ilmu. Bahwa ilmu itu mulia dan terhormat. Ya, ini sebagaimana merupakan apa? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya. Ladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Demikian pula yang menunjukkan syaraful ilm adalah perintah Iqra. Nah, Iqra ini erat kaitannya dengan ilmu sebagaimana pernah kita bahas. Taib. Kemudian wa amma qauluhu ta'ala. Adapun firman Allah taala ya ayyuhal muddatsir yaitu pada wahyu kedua. Ya, pada wahyu kedua ya ayyuhal muddatsir Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa fahjur wa la tamnun tastakfir wa fasbir. Maka kata beliau fafihi masail di sini juga terdapat sekian faedah. Al-ula anna da'wata ila Allah la taqtasir ala nafsih. Bahwa mengajak ke jalan Allah itu tidak terbatas, jangan dibatasi pada diri dia sendiri. Karenanya Allah katakan, "Qum fa'anzir." Bangkit kamu, berilah peringatan. Ya. Bangkit apa? untuk memberikan peringatan kepada kaummu. Ya. Sehingga jangan hanya engkau batasi itu pada dirimu. Engkau tahu hak, engkau tahu kebenaran, engkau tahu tauhid. Maka jangan dibatasi pada dirimu sendiri. Tapi bangkit. Ya. Kum. Asaniyah. Faedah kedua. Khitabuhu bil mudassir. Allah mengajak uh, menunjukkan pembicaraan kepada Nabi dengan apa? Ucapan bil al mudasir Beliau sebagai seorang yang berselimut. Setelah itu kum yang menunjukkan selesai dua sudah dari istirahat. Ya, sekarang waktunya bangkit. Bekerja keras. Ya, bersungguh-sungguh dalam menegakkan dakwah. Nah, asalisa asalisah yang ketiga, anna da'iya yabda binafsihi fayuslih uyubaha bahwa seorang dai itu memulai dakwahnya dari dia sendiri diri, diri dia sendiri sehingga dia memperbaiki aib-aibnya terlebih dahulu. Ya ini dalam kondisi dia yang tadinya berselimut bangkit. Ya. Mulai dari dia sendiri. Lalu apa? Apa yang kurang pada dirinya perbaiki. Ya. Perbaiki. Jangan saatnya, bukan lagi saatnya berselimut sekarang, tapi saatnya bangkit. Perbaiki apa yang kurang. Baru kemudian kum fa'anzir. ar ta'zimullah ilman wa amalan. Faedah keempat, pengagungan kepada Allah Ta'ala baik dalam secara ilmu maupun amal. Ya. Yaitu dari warabbaka fakabbir. Ya. Al-khamisah hujran ar-rijs menjauhi ar-rijs yaitu yang merupakan apa? warijza warujza fahjur. Ya. Yang itu merupakan uh, berhala wal authan, yakni kesyirikan, menjauhi kesyirikan. Nah, demikian pula al-ma'asi dan yang lainnya. As-sadisah yang keenam qauluhu wala tamnun tastakthir. Ya. Jangan engkau merasa berjasa sehingga berharap banyak. Berharap banyak sebenarnya tadi yang telah kita sebutkan, makna tafsirnya adalah dari tafsir Ibnu Katsir. asabi'ah sabiah qauluhu wa lirabbika fasbir. Terhadap Rabbmu bersabarlah. Fa'amarahu bitariq ilal quwwah ala ma taqaddam wa huwa as-sabr khalisan. Fafiha adabud da'i. Lianna al-khalal yadkhul ala ru'asa'id din ma tarakat hadhil wasaya au ba'diha. Ya. Yang ketujuh, faedah pada firman Allah Ta'ala, wali rabbika fasbir. Dan hanya untuk Rabbmu lah, hendaknya engkau bersabar. Ya. Fasbir. Nah. Ini satu yang besar ya, kawan. Nah, karena apa? Uh, setelah Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk bangkit menyampaikan indar, bangkit membawa amanah dakwah ini, membawa tugas dakwah ini, ya. Mendakwakan tauhid, menegakkan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan, ini perkara besar yang akan mengandung membawa resiko yang sangat besar. Ya, resikonya itu sampai-sampai akan diusir oleh kaumnya. Sehingga Nabi sempat keheranan, awamukhriji, awamukhriji yahum. Ya, Apakah mereka bakal mengusirku? Maka di sini fasbir, bersabarlah. Maka Allah perintahkan Allah memerintahkan nabinya untuk bersabar. Allah perintahkan di sini apa? Untuk dengan untuk menempuh jalan hingga agar sampai kepada al-quwah. Itu dengan cara bersabar. Nah, ala ila al quwa ala ma taqaddam ya untuk kuat mengemban apa yang telah lalu penyebutannya mengemban tugas dakwah ini mengemban atau menanggung resiko yang bakal dihadapi di jalan dakwah ini apa cara tersebut wahwa sabar, khalisan yaitu sabar secara khalis penuh ikhlas murni karena Allah dari mana diambil khalisan wali rabbik dan hanya untuk Rabbmu. Ya. Mestinya fasbir li rabbik. Tapi dikedebankan yang menunjukkan apa? Pemurnian hanya untuk Rabbmu. Fafiha adabud da'i. Maka di sini terdapat terdapat apa? Adab seorang dai. Itu diantaranya apa? Seorang dai harus memiliki sifat sabar. Li'annal khalal karena kekurangan itu masuk masuk pada uh, ruasauddin, para pemimpin agama. Ketika apa? Ma tarakat hadhil wasaya au ba'diha au ba'daha au ba'duha. Ketika mereka meninggalkan wasiat-wasiat ini ada sebagiannya. Faminha al-hirs ala dunia. Nah, apa wasiat-wasiat itu yang disebutkan di ayat-ayat ini? Di antaranya apa? Tamak terhadap dunia, ambisius. Fanaha anhu biqaulih maka Allah larang. Ya. Pada firman-Nya wala tamnun tastakthir. Ya. Wala wala tamnun tastakthir. Ini larangan untuk apa? Ambisi terhadap dunia. Ingin dapat banyak. Ya. Merasa berjasa, ngasih sedikit, ingin dapat kembalian yang banyak. Wa minha adamul jid. Gak serius, gak sungguh-sungguh. Fanubbiha alaih biqawli ya ayyuhal muddathir. Ya. Maka diberikan pengingat, diperingatkan ini dengan apa? Ya ayyuhal muddathir. Ya, telah kita baca tadi keterangan Al-Hafidh Ibn kathir tentang makna ayat ini apa? Ay syammir an saqil azm. Ya, ini, ini ada perintah apa? Wahai al, wahai orang yang berselimut, Kom. Fandir sekarang. Selesai dari masa berselimut. Ini sudah waktunya sekarang untuk al-jid wal ijtihad. Ya. Bekerja keras, bersungguh-sungguh. Wa minha ru'yatun nas fihi al-uyub al-munaffira lahum anid din kama huwal waqi'. Ya. Di antaranya pula di antara wasiat-wasiat yang sering dilupakan, dilalaikan oleh seorang dai ya, Eh, ketika umat manusia melihat pada diri dai itu adanya aib-aib yang membuat umat lari ya dari agama. Ya. Maka di sini perlu diperbaiki. Seorang dai perbaiki aib-aib dirinya. Ya. Di sini juga terdapat pada seruan ini ya ayyuhal muddatsir. Wa minha anna taksir fi ta'zimil ilm huwa min at-taksir fi ta'zimillah. Nah, di antara wasiat yang sering dilupakan pula oleh dai <clears throat> bahwa taksir adanya sikap kurang, ya, tidak maksimal di dalam mengagungkan ilmu itu disebabkan karena taksir fi ta'zimillah. Kurangnya dia di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kurang di dalam mengagungkan Allah, maka Akibatnya dia kurang dalam memuliakan ilmu. Wa minha ada sabr ala masyaqid dakwah. Antara yang sering dilupakan oleh dai sehingga terjadi halal pada dirinya, kekurangan pada dirinya ketika dia tidak bisa atau tidak mau bersabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di jalan dakwah. Wa minha adamul ikhlas. Di antaranya pula dia tidak mau ikhlas Wa minha adam hujrani ar-rujz wa taksir fi dhalik. Di antaranya pula tidak mau meninggalkan berhala-berhala, kesyirikan, maksiat. Ya. Wa taksir fi dhalik. Atau kurang dia. Tidak ya, maksimal. Banyak kekurangan. Tidak bersungguh-sungguh di dalam hujran ar ini tadi. Wa huwa min adarriha ala nas. Ya. Ini di antara yang paling berbahaya kepada umat manusia yaitu ar rijsu yakni berhala kesyirikan. Wa huwa min tadhiri thiyab. Naam. Ini menjauhi ar rijs termasuk apa? Pensucian pakaian tadi, pembersihan pakaian. Masuk dalam ayat apa? Wasiyabaka fatahhir. Ya. Lakin afradahu bizikr kana kana dhairihi. Ya, karena wasia baka fatahir di sini kan tadi sudah dijelaskan dalam uh, tafsir yang kita baca itu meliputi apa? Kesyirikan, kemaksiatan, juga perbaiki akhlakmu, ya. Namun di sini kesyirikan disebutkan secara khusus berikutnya warujza fahjur. Padahal ini masuk ke dalam keumuman ayat apa? Wasia baka fatahir. Disendirikan. Kenapa? Karena irihi sebagaimana yang lain-lainnya yang itu menunjukkan pentingnya masalah tersebut dan menunjukkan penekanan terhadap permasalahan tersebut. Ayol ikhwa rahimani warahmatullah itu diantara faedah terkait dengan wahyu eh, wahyu wahyu di atas atau apa wahyu pertama dan wahyu kedua. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga kajian ini bermanfaat, uh, membuahkan ilman nafi'an wa amalan salihan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.